Mari kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian itu hendak menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha maka kalian itu tidak akan mampu menghitungnya kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu begitu banyak sekali. Saking banyaknya sampai tidak ada seorang pun yang mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang pertama kali laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita kita dijadikan sebagai manusia makhluk yang terbaik makhluk yang terbaik bentuknya Inilah manusia. Manusia ini kalau kita lihat maka betul-betul sempurna. Dia berjalan dengan kedua kakinya. Kupingnya berada di samping, matanya menghadap ke depan, hidungnya berada di depan. Lubang hidungnya mengarah ke bawah. Ini adalah suatu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Coba kita bayangkan apa yang terjadi bila hidung manusia itu menghadap ke atas. Setiap hujan pelepekan. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tahu nanti pada akhir zaman akan ada orang-orang yang min matanya. Maka Allah sediakan hidung di depan untuk cantolan kocomoto. Hanya mulakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan. Kalau hidung kita ini tidak seperti hidung kita yang sekarang, bagaimana kita memakai kacamata? Ini kayaknya biasa, tapi sebetulnya ini nikmat yang luar biasa. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala di antara makhluk-makhluk Allah yang paling pintar meludah adalah manusia. Selain manusia, tidak bisa meludah hadirin. Ini adalah nikmat Allah yang sangat besar juga. Bagaimana kita bayangkan kalau kambing bisa meludah, sapi bisa meludah. Tengah-tengah kita jalan diludahi kuda, Masya Allah. jadi adalah termasuk suatu kenikmatan yang luar biasa juga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Begitu banyak kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Manusia ini membutuhkan ayam, maka Allah ciptakan ayam. Manusia ini membutuhkan kambing, maka Allah SWT ciptakan kambing. Semakin perkara itu dibutuhkan oleh manusia, semakin gak ada habisnya. Kalau kita minta data kepada pembantai-pembantai ayam itu Pak. Satu hari berapa ratus ribu, berapa juta ayam yang melayang nyawanya. tapi ya ayam tuh ada terus. Tapi perkara-perkara yang tidak terlalu dibutuhkan manusia, umpamanya kucing, anjing. Nah. Maka walaupun sekali beranak itu anjing 10, 12, belas, tetap saja jumlahnya anjing itu tidak sebaya ayam. Karena apa? Karena tidak dibutuhkan oleh manusia. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk manusia ini. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita syukur kepada Allah. Masyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita napas. Kita bisa menghirup udara, gratisan 60 tahun. Masya Allah. Ini adalah suatu nikmat yang besar juga. Kalau kita belum sakit paru-paru, kita belum akan tahu mahalnya udara. Nanti kalau kita sudah sakit paru-paru, sudah harus pakai oksigen satu jam 500 ribu. Nah, baru tahu ternyata udara itu nikmat yang besar. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita ini mensyukuri. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat Allah ini bukan nikmat murahan, nikmat yang mahal yang tidak mungkin kita mampu membelinya. Suatu ketika diceritakan ada seorang yang dia itu ibadah terus kepada Allah 500 tahun. Kalau kita ini umurnya 70 tahun, badannya umpamanya dihitung-hitung itu nggak sampai 10 tahun insya Allah. Di antara 10 tahun itu yang sungguh-sungguh berapa tahun? Di antara 10 tahun itu, di antara yang sungguh-sungguh itu berapa yang ikhlas kepada Allah, masya Allah. Maka ringkas cerita akhirnya dia itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu mau dimasukkan ke dalam surga. Maka Allah berfirman, "Wahai hambaku, masuklah kamu ke surgaku dengan rahmatku." Maka orang ahli ibadah tadi mengatakan, "Ya Allah, masa masuk surga dengan rahmatmu ya Allah?" Saya pengen masuk surga dengan amalku ya Allah. Oh, saya ini di dunia amal 500 tahun loh. Gak sebentar Oh gitu. Iya boleh. Tapi dihitung dulu. Dulu di dunia kamu mengibadah, tapi di dunia kamu juga saya beri nikmat. Maka kita persentase. Sekarang nikmatku dengan amalmu itu masih banyak mana? Maka dihitung, dihitung, dihitung. Setelah dihitung, nah, nikmat mata, nikmat setelah dihitung, sholatnya itu ibadahnya kita anggap nilainya seribu. Dan Allah memberikan kepada dia nikmat yang banyak sekali untuk membayar nikmat mata saja. Itu ibadah 500 tahun tidak cukup hadirin. Jadi nah. ini perlu kita pahami nikmat Allah itu nikmat yang tidak murahan, nikmat yang mahal ini. Andai kata seluruh amal kita ini kita berikan kepada Allah untuk membayar nikmat tersebut, ibadah 500 tahun tidak cukup tadi. Maka kita ini kalau ibadah jangan sekali-kali kula niku men kathah lo ngibadahi. Inggih, kathah ibadai, tapi nggih kathah nikmat Allah dumateng kita. Nek umpama kon bayar ibadah kita ini Masya Allah tinggi bayar nek mati mikir mon Allah betul betul cekap. waktu pundi kita ini kita syukur dumateng ya Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirin. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah. Maka nikmat mata, nikmat udara, nikmat kekuatan, nikmat berpikir, nikmat bisa makan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua manusia. Orang kafir juga diberi, orang iman juga diberi. Orang iman diberi kesehatan, orang kafir pun diberi kesehatan juga. Bahkan kesehatannya orang kafir itu biasanya lebih maju. Di dalam Al-Quran kalau kita ini dikatakan oleh Allah kalau kamu melihat orang-orang kafir kamu akan heran melihat jasad-jasad mereka kok seger seger kok sehat-sehat jadi orang kafir dengan orang iman urusan nikmat-nikmat dunia ini sama-sama diberinya tapi ada satu nikmat Allah yang sangat mahal yang hanya dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya saja. Apa itu? Nikmat iman dan nikmat amal soleh. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat bisa beriman kepada Allah, nikmat bisa beramal, bisa sholat, bisa ngaji, bisa duduk di dalam majelis bayan, ini adalah nikmat-nikmat Allah yang sangat-sangat besar nilainya. Ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya saja. Semoga kita termasuk orang-orang dicintai oleh Allah. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa sholat, bisa syahadat. Ini nikmat yang besar. Lah kok bisa nikmat yang besar hadirin? Iya, karena kalau kita ini punya iman, kalau kita ini punya amal soleh, maka seakan-akan kita ini punya karcis masuk surga. Gitu hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu sudah punya karcis naik bis, kira-kira boleh nggak naik bis hadirin? Ya jelas bolehnya. Lah begitu juga kalau dalam hati kita itu ada iman kepada Allah, ya mesti insya Allah kita akan dimasukkan surga oleh Allah. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, urusan naik bis itu orang yang dilihat karcisnya atau dilihat orangnya. Karcisnya. Ini walaupun nggak pernah mandi, ya, bajunya compang camping, tapi kalau dia datang ke loket bis, Pak saya mau naik bisnya, ini karcisnya. Kira-kira boleh naik ya? Boleh naik. Walaupun pakai jas, dasi, rapi, habis mandi, negat bis. kardusnya mana pak? Loh, saya ini bersih loh. Ya bersih kardusnya mana? Nggak punya, nggak boleh naik. Nah surga juga begitu aja deh. Kalau kita dalam hati kita ini ada iman pada Allah, melarat suge nggih monggo mau mlebu surga. Betul nonton istilah lah sampean niku biyen dadi petani gak oleh mlebu surga lho. Kulo gede iman lho. Nah. Jadi surga itu kaitannya kali iman, bukan kaitannya kali melarat kali suge Sugih kaya apa nek gak dilebokne surga bukan gak ada iman nggih bukan asal mlebu surga. Melarate kaya nih bukan gak ada iman. gak ada iman nggih tetap asal mlebu surga. Monggo hadirin kang kawula muliakan, terus pundi kita syukur diparingi iman kali Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ini. Menanamkan rasa syukur di dalam hati ini penting. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi bidzalika falyafrahu. Kita ini kudu syukur, kudu seneng di yang iman. Hadirin yang Allah muliakan, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa agama ini kurang berkembang? Kemudian kemaksiatan itu berkembang di mana-mana. Nah, kenapa? Karena sebabnya orang-orang kafir yang menyebarkan kemaksiatan itu mereka punya pemikiran dengan menyebarkan kemaksiatan saya akan mendapatkan keuntungan. Mereka membuat perjudian, mereka membuat diskotik, mereka membuat narkoba. Kok semangat sekali? Karena menurut mereka ini menguntungkan mereka. Sebaliknya, orang-orang yang memberantas kemaksiatan, ya seperti kita ini. Kita ini usaha memberantas kemaksiatan, tapi kita ini punya pemahaman mengamalkan agama, menghancurkan kemaksiatan itu memberatkan saya. Pak monggo Pak medal sekawan bulan, sekawan bulan. Lah terus anak kali bojo kula sinten sing ngopeni? Nah, kita niku nembe ditaskil mawon sampun melilik. Nah, Dering budal iki sampun melilit, pomneh budal. Tuwa mbah melilike. Nah, dengan kula muliakan, terus kita niku wong kafir nyebarne maksiate kanthi semangat lah kita niku ngamale agama rumangsane ngebot-ngeboti akhirnya nopo aku nglutet monteng kampung kita mboten mboten tersebar ke seluruh alam gara-gara nopo gara-gara kita ini ngamal agama ora syukur Ngodos hadirin ingkang kalau mulyakaken kita syukuri nikmat kang ageng niki. Allah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian itu syukur, maka sungguh-sungguh aku akan menambah. Jadi Allah niku ngendikane mboten nek kowe syukur tak tambah mboten. Nek kowe syukur betul-betul saya tambah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ini mboten mboten dolanan nih urusan syukur nih. Pokoknya nek kue syukur arep tak tambah. Jadi bagaimana hadirin maksudnya? Maksudnya kalau kita itu semakin syukur, maka Allah akan tambah. Kalau kita ini syukur diberi taskilan oleh Allah di kampung kita satu orang saja, maka Allah akan tambah jadi dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang, enam orang. Beripun mahalai panjenengan bagaimana mahalahmu pak? Mahalah saya ini mahalahnya Bani Israel pak. Di taskil satu itu ngengkelnya itu seribu kata-kata. Memang betul-betul sulit. Nah taskilan bapak itu yang satu itu cuma satu tuh untuk apa itu satu? Nah inilah yang menyebabkan mahalah kita nggak berkembang ya ini. Ya. Kita ini mengatakan wis ya, namung setunggal niku mawon. Nggih mboten tambah-tambah sama saniki. Lah guru sampai sampean niku sampean mboten tambah-tambah niku akhirnya mboten tambah tenang kali Gusti Allah. Tapi ajarin kang kalau muliakan Nah kita niku ditanggleti pripun mahale dengan Masya Allah luar biasa. kasihlah pinten Pak? Allah sampun maringi setunggal nih Masya Allah. Ini betul-betul nikmatnya Allah kepada saya ini sudah diberi satu ini. Oh, nanti kalau kita ini optimis seperti itu, nanti mahalah kita taskil gampang. Maka bagaimana hadirin, kita ini syukur biar selalu ditambah oleh Allah. Insyaallah hadirin. Dan ditambah itu jangan dipahami mesti tambah materinya. Kadang-kadang ditambah itu ditambah barokahnya. Pak, saya ini sudah syukur diberi uang gaji satu juta. Tapi kok sampai sekarang satu juta aja gak naik-naik. Ditambah itu bukan mesti angkanya, Di ditambah itu kadang-kadang barokahnya. Dulu sebelum syukur gaji kita memang satu juta. Tapi baru sampai rumah istrinya mencegat, Pak, beli jatah keulangan. Nah, 500 ribu ini. Nah maka uang kita tinggal 500 ribu. Baru berjalan berapa langkah, datang anaknya, Pak, beli ini HP. Nah, satu nah, juta kita sudah tidak megang apa-apa. Ini tetap satu juta. Tapi sampai rumah, Loh, aku jangan duit dok? Aku gak seneng dunia. Nah. Aku pengen ngekrom jamaah ini, loh. Nah, urusan dunia ini gak doyan. Akhirnya setunggal juta utuh. Anaknya Juki, Pak jadi dia Pak, gobok ngikrom jamaah neng masjid. Nah. Akhirnya setunggal juta, keto enam setunggal juta, tapi uripe tentrem, duwike mboten kalong. Niku luwih menak di kali duit rong juta nabi tiga umah langsung tek. pun dia jadi Ya tetep menak sak juta tapi barokah. Kadang-kadang kita ini bukan memahami. Kulon niku mensyukur saya itu sudah syukur tapi kok segini-segini aja Allah Allah SWT itu akan nambah Tapi kan Allah tidak memberitahu yang ditambah apanya Maka kita itu yang penting pokoknya syukur Terus setiap saat Insya Allah tadi Semakin syukur Semakin banyak tambahannya Kalau syukur kita kepada Allah itu semakin tinggi Maka semakin tinggi tambahannya dari Allah SWT. Dan syukur tinggi, syukur rendah itu ukurannya apa? Syukur tinggi, syukur rendah itu kalau tampak tandanya. Kalau tandanya syukur tampak, berarti syukurnya besar, layak ditambah oleh Allah. Tapi kalau tandanya syukur nggak tampak, berarti syukur kecil. Maka dia ini akan ditambah oleh Allah tapi dikit. Nah tandanya syukur itu apa? tandanya syukur itu dia itu tampak gembira ketok seneng guyu mau nuripe kang Sampai ini nek tak delok kalau saya lihat tuh ya hidupnya pas-pasan mencangkul kadang-kadang panen kadang-kadang tidak tapi kok gembira terus begini lah bagaimana nggak gembira saya punya iman dengan amal soleh kok. Oh, Nah kalau orang seperti ini menampakkan kegembiraannya, maka dia ini berarti syukur yang betul. Sekolah iman tuh murung terus. Lo kan kamu tuh kok murung terus? Kamu kan PNS, gajinya kan banyak. Iya gaji saya banyak, tapi masalah saya juga banyak. Nah, berarti kita ini berarti nggak syukur, masih memenangkan murungnya daripada kegembiraannya. Maka orang seperti ini nggak bisa dikatakan syukur. Orang yang syukur itu orang yang menampakkan kegembiraannya dan melupakan susahnya. Nah, jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini kaki kita kesandung, maka bagaimana kita ini? Uh, sakit sekali kaki saya ini. Tapi kalau ketika kaki ketika kita ini kesakitan, tiba-tiba ada orang lewat, Pak, ini loh Pak, saya punya uang satu miliar. Kita gembira atau kita masih mikirkan sakitnya kaki hadirin? Ya, kita gitu, mesti akan gembira, sakit kaki salah. Lecet siti es, eh, gak apa-apa sebenarnya sak miliar. Nah. mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini di dunia diuji oleh Allah, masalah dikit ngeluh. Masalah dikit ngeluh. Berarti kita kan lupa diberi nikmat Allah yang besar yaitu iman. Kalau orang itu yang dipikirkan tuh nikmat iman, kesandung sidik, cek gede iman gak apa-apa. Nah. Dimarahi istrinya, alah cek gede iman gak apa-apa. Nah. Itu namanya orang yang syukur betulan itu seperti itu. Setiap ada masalah nggak ke markas. Coba kok nggak jarang ke markas sekarang bagaimana? Iya kemarin tuh kambing saya kesleo. Nah. Berarti kita itu masih memenangkan dunia daripada amal agama menunjukkan kita ini nggak syukur kepada Allah. Maka hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, supaya syukur kita ini menjadi syukur yang tinggi, bagaimana kita ini tampakkan kegembiraan kita ketika kita diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, lah gembira itu senang itu ada tingkatan-tingkatannya juga. Ada senang betulan, ada senang yang biasa-biasa. Nah yang dinilai oleh Allah ini adalah senang yang betulan. Kalau senang-senang yang biasa-biasa itu nanti ya nilainya biasa juga. Senang yang betulan itu yang ada nilainya di sisi Allah. Senang yang betulan itu seperti apa? Senang betulan itu adalah senang yang ada tandanya. Tandanya apa? Tandanya orang senang betulan yang pertama kali dia akan merawat perkara yang disenangi. Itu tandanya orang senang betulan, dia merawat perkara yang disenangi. Hadirin mulia, kalau kita ini di duit pirang-pirang tahun, akhirnya genep untuk motor anyar. Kita senang gak hadirin? Senang. Maka motor baru tadi itu nggak boleh kena panas, ya kan? Hujan dikit langsung kita cuci, kita rawat betul. Gitu. ada orang lihat, eh kan, jangan dekat-dekat. Nah, lecet nanti motor saya. Hadir mulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang mau minjem motor kita, maka kita kasih bayar hidayah. Innalhamdulillah. Nah, ini motor-motor baru. Nah, kalau pakai harus gigi satu. Nah, nggak boleh ngebut-ngebut. Pokoknya bayar hidayah ini. Tapi hadirin mulia, ketika motor itu sudah kita pakai dua tahun, tiga tahun, maka senang kita kepada motor itu umumnya manusia. Nah, ada juga manusia nggak umum, sudah motornya jelek juga masih pelit juga ada. Nah, hadirin mulia, setelah tiga tahun, empat tahun biasanya senang kita kepada motor tadi sudah mudar. Maka kepanasan dengan markas dan motor elek. Nah, nah lecet, jatuh, dipinjam karpet yang lainnya, nih monggo. nih kalau di ikram jamaah kok. Ketoke eh, itu benar banu wis gak seneng. mulai karena Allah Subhanahu wa taala, ketika cinta kita itu maka kita ini sudah tidak mau merawat lagi. nah begitu juga hati mulia, yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita itu katanya senang betul kepada iman, tandanya apa? Kita rawat betul iman kita ini. Jangan sampai kita ini tersentuh oleh kemaksiatan-kemaksiatan. Jangan sampai iman kita diganggu oleh orang-orang tidak jelas. Iman dijaga, dijauhkan dari kemaksiatan. Imannya itu diservis terus dengan menjaga nisabnya 40 hari, 4 bulan itu servis iman. Kalau karbon itu eh, kalau pekerja dakwah ini nisabnya nggak ajek, itu seperti motor itu servisnya nggak rajin. Nanti lama-lama itu digas gak bisa. Lama-lama dijalankan gak bisa motornya itu. Nah karbon saya pekerja dalam juga begitu. Tahun ini nih sob motornya kenceng khususi jaulah itu acek. Nanti kalau sudah dua tahun itu biasanya jaulahnya kurang acek. Nanti genap tiga tahun jaulahnya sudah gak kuat. Nanti genap empat tahun sudah lupa lah itu apa. Nah, ya seperti motor itu kalau gak pernah servis lama-lama macet gak bisa jalan. Lah iman juga begitu kalau nggak pernah diservis, nggak pernah dijaga, maka iman nanti akan lama-lama agak macet gitu. Maka dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini tandanya senang betul dengan iman, bagaimana kita jaga iman kita dengan sebetul-betulnya. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tandanya orang itu senang betulan maka dia itu mesti akan menyimpan perkara yang disenangi. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saya katakan tadi iman itu saya ibaratkan karcis masuk surga. Kalau kita ini punya karcis naik pesawat ke Mekah atau ke India, mahal gak hadirin? Mahal. Maka tiket tadi kita simpan betulan atau kita taruh di pinggir jalan? Kita simpan betulan nanti deh. Loh kok disimpan cuma kertas gitu aja loh Pak? Ini kertas tapi bisa sampai India ini. Walaupun promo ini bisa sampai India ini. Hadirin <laughs> dimulakan Allah Subhanahu wa taala, nah begitu juga. Iman itu kalau tandanya kita senang kepada iman, maka kita simpan iman kita. Nyimpannya di mana? Kalau uang nyimpannya di bank, kalau tiket nyimpannya di tas atau di dompet, kalau iman itu nyimpannya di masjid ya jadi. Nah, dalam satu hadis Rasulullah SAW katakan, barang siapa yang dia itu rajin ke masjid, maka saksikanlah bahwasanya dia itu beriman. Nah, begitu juga jadi. Kalau kita itu ingin nyimpan iman kita biar aman tidak dicuri maling, maka simpanlah iman kita ke masjid dengan cara kita hidupkan amal masjid. Insyaallah hadirin. Kalau kita tuh nggak pernah ke masjid, maka seperti tiket itu ditaruh di pinggir jalan. Maka ketika kita tidak waspada, tiba-tiba orang sudah ngambil tiketnya. Nah begitu juga kita ini. Kalau kita jarang ke masjid, jarang sholat, jarang ibadah, jarang menghidupkan taklim di masjid. Nah, maka iman-iman kita seperti ditaruh di pinggir jalan, lengah sedikit, setan langsung datang, diambil oleh setan, akhirnya kita nggak punya iman, naudzubillah dzalik. <clears throat> Maka bagaimana orang itu dirajinkan di masjid. Insya Allah hadirin. Hadirin muliakan. Ini uang sudah kita simpan di bank. Tapi kalau bank itu nggak ada satpamnya, Tangan itu nggak ada satpamnya. Kira-kira bagaimana? Ya tetap jebol juga. Akan datang maling ke bank, jebol lemarinya. Nah, nah, begitu juga iman ini. Walaupun kita simpan di masjid, kalau nggak ada satpamnya, nanti setan sampai masjid pun datang juga. Satpamnya siapa? Satpamnya orang-orang iman yang lain. Kalau kita cari satpam, orang-orang iman yang lain itu kita kumpulkan, kita ajak ke masjid sama-sama, maka mereka itu seakan-akan satpam kita, satpam iman kita. Sehingga akhirnya kita nanti akan selamat. Tapi kalau kita itu ke masjid sendirian, sholat dewi, nanti tiba-tiba setan datang dicuri, akhirnya kita nggak ke masjid lagi. Tapi kalau kita ini temannya banyak, nggak ke masjid sekali, khusus sih Pak, kalau kemarin nggak ke masjid, nah, diusuli, misalnya nggak jalan, diusuli, diusuli sampai waleh diusuli. Nah. Karena apa? Karena kita ini sudah ada satpamnya. Maka iman itu mau ditolong setan, dijukuk nah karo karbon liane. Mau ditolong setan, diambil lagi sama karbon lainnya. Akhirnya apa? Akhirnya selamat. Tapi kalau kita nggak punya satpam, maka iman kita itu dalam bahaya. Maka bagaimana kita ini harus cari satpam sebanyak-banyaknya. Insya Allah hadirin. Hadirin muliakan. Kira-kira satpam itu kalau kerja nggak dibayar mau nggak hadirin? nggak mau. Insya Allah zaman sekarang itu orang seikhlas apapun suruh kerja sama kita nggak dibayar nggak mau. Nah begitu juga kalau kita pengen cari satpam untuk menjaga iman kita, kita harus baik kepada mereka hadirin. Kita ekrom, kita muliakan. Ketika ada kesusahan kita bantu. Maka nanti satpam-satpam kita akan betah di masjid. Tapi kalau satpam-satpam kita ini cak masjid teri gak diopeni, yang penting ditaskil, keluarganya gak pernah dilusroh, maka akhirnya satpam tadi akan sakit hati, nggak mau jaga kita, yang rugi siapa? Kita sendiri hadirin. Maka bagaimana teman-teman karkun kita, teman-teman pekerja dakwah ini, jangan kita biarkan saja, tapi kita jaga terus. Insya hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi supaya iman terjaga, maka ditaruh di masjid dan cari teman-teman untuk menjaga iman kita. Nah sekarang ini kita sudah ke masjid, tapi teman kita itu masih kurang. Musuh kita tuh banyak. Kalau yang mau nyuri iman kita ini satu orang maka satpam satu cukup. Nah yang mau nyuri itu setan dengan seluruh pasukannya loh. Dan anaknya setan itu banyaknya pol. Maka berarti taskilan sebanyak apapun kita harus merasa tidak cukup terus. Maka sekarang hadirin bagaimana kita cari taskilan sebanyak-banyaknya. Insyaallah, Allah hadirin, nah cari taskilan itu paling mudah kalau kita keluar Bisa visabilillah. Kalau kita nggak keluar tuh biasanya sulit cari taskilan. Maka yang niat mau cari satpam untuk menjaga imannya, silahkan daftarkan nama 4 bulan satu tahun. Insya Allah. Monggo, monggo, monggo. Insya Allah semuanya ada dirin. saat ini takror sekedap mga nabi